Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap nah mustalahul hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana terakhir kita ambil kemarin masih seputar mengenai at-tadlis. Yang mana at-tadlis dari kata dallasa, yudallisu tadlisan. Tadlis itu bentuk perbuatannya adapun pelakunya mudallis, pun hadis yang ada tadlis di dalamnya mudallas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mudallas itu berarti hadis yang ada tadlis di dalamnya. Tadlis itu perbuatannya. Paham ya? Si fulan melakukan tadlis. Paham ya? Nah, pelakunya namanya apa? Mudallis. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan, "Na'am laan azniya ahabbu ilayya min an udallis." Pernah dengar antum? Naam. Ucapan siapa? Syu'bah ya. Naam Syu'bah bin Hajjaj Naam Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan la an azniya ahabbu ilayya nam min an udallis. Nam ya ahabbu ahabba. Ahabbu ilayya min an udallis. Maksudnya sungguh-sungguh aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku membuat tadlis. Karena tadlis itu membuat apa? Orang itu tersamarkan itu. Eh, dia menganggap seakan-akan dia itu derajatnya tinggi padahal dia di bawah. Cuman karena dia menjatuhkan syekhnya tadi, tidak menyebutkan dari mana jalur dia dapatkan hadis itu, akhirnya seakan-akan dia dengar langsung. Qala sami'tu Syekh Mukbil yaqul. Hmm. Orang uh, ini jangan-jangan mungkin Syekh Mukbil ini. Padahal padahal dia mendengarkannya di kaset. Seharusnya dia ngomong sami'tu Syekh Mukbil yaqul fi syaritih. Aku mendengar Syekh Mukbil berkata di dalam kasetnya. Ini masih mending kalau sami'tu Syekh Mukbil yaqul Misalkan aku mendengar Syekh Mukbil berkata, orang kan anggapannya apa? Anggapannya Nah, dia muridnya mendengar langsung gitu loh. Nah, ini berbahaya. Karena dia derajatnya naik gitu loh. Paham ya? Nah, berbeda kalau sami'tu Syekh Mukbil yaqul fi syaritih. Eh. Oh, ternyata dia dengar di kasetnya. Kan orang itu. Paham ya? Jadi tadlis itu sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum terkadang bisa apa bisa membuat orang itu tersamarkan. Oleh karena itu ungkapan Al-Imam Syu'bah bin Hajjat Abu Bustam Amirul Mukminin hadis sangat bagus sekali tadi. La an azniya la an azniya ahabbu ilayya la an azni ahabbu ilayya min an udallis. Paham ya? Naam. La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh ha? Eh, aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku membuat tadlis. Nah, karena apa tujuannya? Tujuannya biar kemurnian hadis itu terjaga gitu loh. Nah, barakallahu fikum dari tangan orang-orang yang mau menghilangkan nah mungkin sebagian gurunya atau sebagian jalur periwayatan. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum yang terakhir kita ambil kemarin penyebutan mengenai tadlis isnad sama tadlis asy Kemudian sekarang berikutnya Nah, berikutnya kan ya kan? Berikutnya halaman yang ke-24, eh, cetakan yang kami pegang. Naam yang punya antum dilihat sendiri. Naam barakallahu fikum wal mudallisun katsirun. Mudallisun orang-orang yang suka mentadlis itu banyak. Mudallis itu pelakunya, perbuatannya namanya apa? Tadlis. Hadis yang terkenai tadlis namanya atau syekh yang dihilangkan, yang disamarkan namanya? Istilahnya apa? Hah? Mudallas sama Paham ya? Jangan sampai lupa ya. Nah, barakallahu fikum. kita lihat. Karena yang ditadlis itu bisa jadi sanatnya atau syekhnya. Nah. Wal mudallisun katsirun dan orang yang suka mentadlis itu banyak. Wa fihimud du'afa wasiqat. Ada juga yang para perawi yang du'afa melemah dia, dhaif. Ada juga perawi yang siqah bayangkan. Siqah aja berani mentadlis, bayangkan. Nah, karena tadlis ini memang terkadang seru gitu loh ya. Bisa dikatakan yang seharusnya dia itu rendah jadi naik gitu loh yang katanya itu paham ya jadi kalau orang nggak tahu kan seperti itu kita lihat kal Hasan al Basri bayangkan seperti Hasan al Basri wa at Tomil wa Sulaiman bin Mihran al-A'mash nah fikoh Sulaiman bin Mihran al-A'mash ini nah barakallahu fikum wa Muhammad bin Ishaq wal Walid bin Muslim waqad rattabahumul hafid ila khamsi maratiba dan sungguh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani telah mengurutkan menjadi lima urutan. Benar kan? Ila khamsi maratibah benar kan? Nah, barakallahu fiikum. Al-ula urutan yang pertama perhatikan, man lam yusaf bihi illa nadiron. Yang pertama adalah orang yang tidak disebutkan sifatnya atau tidak sifati dengannya kecuali sedikit. Naam, kayak Yahya bin Sa'id. Seperti Yahya bin Sa'id. Naam, barakallahu fiikum. Ini juga eh, termasuk apa termasuk tingkatan-tingkatan perawi yang mudallis. Nah barakallahu fikum. Maksudnya apa ini? Man lam yusabbihi bihi illa nadhiran ini. Kenapa? Nah, walaupun beliau ini juga dinukilkan pernah mentadlis tapi jarang sekali. Nah, barakallahu fikum jarang sekali. Nah, maksudnya dia jarang sekali melakukan tadlis. Asani yang kedua, Naam Eh, man al-a'immah aw man aimmah tadlisahu. Yang kedua adalah orang yang para a'immah nah masih menganggap kemungkinan dia itu melakukan tadlis. Nah, maksudnya orang tersebut dianggap dan dikemungkinkan besar dia melakukan tadlis. Wa akhrajulahu fis sahih dan mereka kemudian mengeluarkan di dalam Naam sahih li imamatihi dikarenakan keimamannya wa qillati tadlisih dan karena sedikitnya dia mentadlis fidan bima rawa dikarenakan sedikitnya dia melakukan tadlis nah barakallahu fikum nah pada hadis yang dia riwayatkan ka Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri nah termasuk imam dan dikemungkinkan apa sedikit sekali dia melakukan tadlis nah barakallahu fikum seperti itu dan masih dimasukkan dalam sahih na'am au kana la yudallis illa an atau beliau ini Sufyan tsauri nah beliau misalkan mentadlis itu pun yang ditadlis apa barakallahu fikum dari yang siqah. Jadi yang misalkan syekhnya dihilangkan itu yang dihilangkan itu benar-benar siqah loh, paham ya? Nah seperti itu. Jadi tidak tidak mentadlis kecuali dari yang siqah. naam Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya yang afannya Yang pertama tadi, yang pertama tadi yang dia tidak apa? Tidak melakukan tadlis kecuali sedikit nah, apa yang dia riwayatkan seperti Sufyan tsauri Yang kedua, au kana la yudallis illa an atau ada juga salah seorang perawi yang dia tidak membuat tadlis kecuali dari yang sikoh atau kecuali apa? Kecuali dari syekh yang sikoh yang dia tadlis seperti Sufyan ibnu Uyainah. Nah, seperti ini. Nah, barakallahu fikum urut-urutannya ya. Urut-urutannya nah para perawi yang terjatuh dalam tadlis walaupun tidak istilahnya apa? Tidak terlalu banyak yang dia lakukan. Asal satu yang ketiga. Man aksara minat tadlis gharimu taqayyidin bisikat atau غير متقيد بثقات كأبي الزبير Zubair Orang yang memang dia bisa dikatakan banyak melakukan tadlis. Nah, barakallahu fikum tanpa ada ikatan apakah yang dia tadlis itu thiqah atau tidak. Enggak dijelaskan itu ya. Cuman banyak melakukan tadlis seperti Abu Zubair Al-Makki. ar yang keempat, man kana aktsara tadlisihi 'ani du'afa wal majahil. Perhatian baik-baik ini yang keempat, ada orang yang memang kebanyakannya dia matadlis Nah, tadlisnya itu dari du'afa wal majahil, dari perawi-perawi yang lemah dan juga majhul enggak diketahui. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sengaja dibuang sahihnya itu karena mungkin dia dhaif itu loh. Ya, dibuang enggak sebutkan, biar terkesan bahwasanya dia meriwayatkan dari siqah itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Atau karena mungkin dia ngambil periwayatan dari seorang perawi yang majhul. Akhirnya dia buang enggak sebutkan perawinya itu. Biar terkesan dia ngambil dari yang siqah diketahui keadaannya. Seperti itu. Al-khamisah yang kelima, man intama ilahi dha'fun bi amri akhar. Naam. Yang kelima adalah orang yang masih menggabungkan badannya sesuatu yang lemah tapi dengan perkara yang lain. Nah, maksudnya itu barakallahu fikum ka abdillah bin Lahiyah. Maksudnya seperti abdillah bin Lahiyah ini, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Beliau ini pada asalnya dahulunya beliau ini termasuk nam salah seorang perawi yang apa? Yang nam terkenal dengan apa? Sikoh. Paham ya? Nah, namun disebutkan dalam terjemahnya itu eh, mengenai periwayatannya itu diterima tanpa dilakukan lagi ketika sebelum apa? terbakarnya apa? Nam kitab-kitabnya kalau tidak salah seperti itu ya. Karena nam barakallahu fikum setelah terjadinya eh, terbakarnya kitab-kitabnya akhirnya banyak periwayatan yang dia riwayatkan itu banyak yang tertukar atau banyak yang tidak sesuai dengan yang pertama dulu dia riwayatkan. Sehingga dengan sebab itu akhirnya didhaifkan oleh para ulama. Paham ya? Ibnu Abdullah Ibnu Lahiyah ini kalau enggak salah sebabnya itu ya. Cek lagi nanti. Nah. Mahum salah ya? Seperti itu. Jadi maksudnya itu terkadang masih mencampurkan itu loh, mencampurkan nah, sebabnya itu karena apa? karena perkara yang lainnya mungkin karena terbakarnya kitabnya atau yang semisalnya. Yang berikutnya wa hadisul mudallis ghairu maqbulin illa an yakuna siqatan. Dan hadisnya mudallis itu tidak diterima kecuali kalau dia mentadlis enam atau kalau dia munculnya tadlis tersebut munculnya tersebut dari sikoh. Nah, maksudnya apa maksudnya? Seorang perawi yang sikoh dia mentadlis sebuah hadis atau sebuah periwayatan atau sebuah sanad atau sebuah atau syekhnya, tapi apa? Tapi wa yusarrih bi akhdhihi mubasharatan amman rawa anhu. Tapi dia terang-terangan di tempat yang lain. Di tempat sini mungkin dia langsung enggak terang-terangan. Nah, ada yang na barakallahu fikum enggak disebutkan syekhnya. Nah, eh, cuman an gitu misalkan. Na barakallahu fikum, tapi ternyata di tempat yang lain dia sami itu. Dan terang-terangan saya akan dengar langsung kan itu. Kita lihat Wa yasara bi akhdhihi mubasharatan dia dan dia terang-terangan dengan mengambil hadis tersebut secara langsung amman rawa anhu dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Fayaqul sami'tu fulanan yaqul dia terang terangan di tempat yang lain aku telah mendengar si fulan berkata au ra'aituhu yaf'al atau aku melihat si fulan mengerjakan sesuatu au haddatsani atau si fulan menceritakan kepadaku ha na'am barakallahu fikum na'am Eh, wa nahwa atau yang semisalnya. Lakin madza'a fi sahihail Bukhari Muslim, perhatikan baik-baik. Akan tapi yang datang di dalam sahih Bukhari sahih Muslim sighati tadlis dengan bentuk tadlis. An siqatil mudallisin dari apa? Dari nah barakallahu fikum mudallis-mudallis yang siqah fa makbulun, tetap diterima. Kenapa? litalakil ummah lima litalakil ummah lima jaa ma bil qabul min ghairi tafsil. Karena para um, karena umat ini sudah apa? menyambutnya, menyambut sahih Bukhari dan Muslim, na'am barakallahu fikum terhadap apa yang ada di dalamnya dengan penerimaan tanpa dirinci. Jadi walaupun terkadang ada satu atau dua atau terkadang ada juga di situ perawi yang kelihatannya itu mudallis, tapi mudallis yang layadur tadi yang dia terang-terangan di dalam riwayat yang lain dengan eh, lafaz sami'tu atau yang semisalnya itu barakallahu fikum wa tidak membahayakan. Bahkan di dalam sahih Bukhari Muslim kalau seandainya datang dalam bentuk tadlis, nah barakallahu fikum dari apa dari mudalis-mudalis yang siqah itu diterima juga karena sahih Bukhari Muslim itu sudah diterima oleh apa umat ini dengan enam penerimaan, disambut dengan penerimaan tanpa ada rincian. Maksudnya maksud terima secara global gitu. Karena apa? Karena sudah kita lewati as-sahih kutub al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala sahihan. Paham ya? Enam kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah apa? Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Mafhum? Ya, na'am. Adapun berikutnya yang mutarib insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Mutarib ini nanti juga berkaitan masalah enam keguncangan atau sesuatu yang goncang, baik yang goncang itulah perawinya atau di dalam meletakkan sanad atau juga matannya. Na barakallahu fiikum wa hafizakumullah. sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. rabbil alamin.